Uh, eh, ada kemungkinan tersisa satu atau dua pertemuan berikutnya untuk kasus subuhat. Bismillah taala. قال المؤلف رحمه الله ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا kata Syekh dan mereka memiliki syubhat yang lainnya yaitu sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana umat manusia pada hari kiamat mereka beristighatsah beristighatsah kepada Nabi Allah Adam kemudian beristighatha kepada Nabi Allah Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa. Masing-masing mereka beriktidar menyampaikan udurnya alasan ketidakmampuannya untuk memenuhi keinginan mereka terhadap apa yang e, mereka minta dari para nabi tersebut sampai akhirnya mereka berakhir mengakhiri permintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kisah ini kisah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa di yaumil qiyamah yang lebih dikenal peristiwa ini dengan asy-syafa'atul kubra dikenal dengan asy-syafa'atul kubra atau kadang-kadang disebut dengan asy-syafa'atul uzma atau kadang-kadang disebut dengan al-maqamul mahmud. Al-maqam al-mahmud. Nah, semua istilah itu maknanya sama. Seperti yang sering kita ucapkan di dalam doa selesai azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ah, maqaman mahmudan di sini yang dimaksud adalah asy-syafa'atul udma, asy-syafa'atul kubra di mana seluruh umat manusia ketika mereka berada di mauqif mahsyar di padang mahsyar menunggu al-hisab menunggu untuk ditegakkan kepada mereka al-hisab hari perhitungan di mana mereka berdiri di atas kaki-kaki mereka dalam waktu yang sangat lama, beribu-ribu tahun, menunggu hisab. Dalam keadaan yang seperti itu mereka benar-benar uh, lelah, benar-benar capek, benar-benar jenuh, benar-benar tersiksa. Nah, ketika seperti itu kondisi mereka, akhirnya Anas seluruh manusia berdatangan kepada para ambia kepada para nabi terkhusus mereka-mereka yang disebutkan ini tadi para nabi-nabi yang dikenal memiliki keutamaan-keutamaan dimulai dari Nabi Allah Adam dimulai dari Nabi Allah Adam mereka mengucapkan anta alladhi khalaqakallah biyadih engkau adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah dengan tangannya maka doakanlah untuk kami mintakanlah kepada Allah agar kami cepat dihisab agar cepat selesai keadaan yang melelahkan ini. Nabi Allah Adam mengucapkan udurnya, menghindar dan merasa tidak mampu memikirkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beralih menuju kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam, rasul pertama. Nah, ketika itu manusia menyatakan ke Nabi Allah Nuh, "Anta awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al ardh Engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Nah, maka doakanlah kepada Allah, mintakanlah kepada Allah agar Allah menyegerakan al-hisab, menyelesaikan perkara ini dengan segera. Kemudian Nabi Allah Nuh pun beriktidar menyampaikan udurnya, ketidakmampuannya untuk memenuhi keinginan mereka. Mereka berpindah ke Nabi Allah Ibrahim. Begitu pula terjadi Akhirnya mereka berpindah kepada Nabi Allah Musa sampai kepada nabi terakhir dari kalangan Bani Israel yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam dan semuanya mengucapkan tidak mampu nafsi nafsi sampai akhirnya mereka datang ke Nabi Allah uh, Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah menyatakan analaha analaha aku yang akan melakukan itu aku yang akan melakukan doa tersebut syafaat tersebut Kemudian Rasulullah bersujud di hadapan Rabbul Alamin, berdoa dengan berbagai macam doa, memuji Allah dengan berbagai macam pujian yang tidak pernah Rasulullah SAW dapatkan di dunia. Inilah yang dinamakan dengan Asyafa'atul udma. Peristiwa ini, kejadian ini akan dijadikan oleh as-sufiyin, al mushrikin dan ahlul bidaah yang lainnya sebagai dalil pembenar terhadap sebagai hujah terhadap perbuatan mereka beristighatha kepada makhluk beristighatha kepada al-amwat kepada orang-orang yang sudah meninggal nah ini maunya mereka kemudian eh, mereka menyatakan ah ini buktinya umat manusia beristighatha kepada para nabi kenapa anda wahai wahabiyun wahai salafiyun melarang kami untuk beristighatha kepada para nabi beristighatsah kepada aulia Allah. Kenapa dilarang? Lah ini buktinya kami e, mereka umat manusia meminta kepada para nabi. Kalau seandainya itu dilarang niscaya para nabi, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Ibrahim dan yang lain akan menyatakan nggak boleh minta-minta seperti ini. Minta langsung kepada Allah. nggak boleh ini istighatsah haram, syirik. Ternyata mereka tidak seperti itu ucapannya dan bantahannya. Hanya sebatas kami tidak mampu, kami punya urusan sendiri-sendiri, silakan kami kalian pergi minta kepada yang lainnya. Nah, nah peristiwa ini sebagaimana disebutkan mereka jadikan sebagai umdah dasar utama untuk membenarkan uh, perbuatan syirik mereka dan istighatha istighatha mereka kepada alam buat. Fal jawab kata Syekh rahimahullah maka jawabannya adalah an-naqul subhanallah man taba'a ala qulubi a'daihi Maha suci Allah yang telah menutup mata hati musuh-musuhnya, yang telah menyegel, meng mengecap sehingga tidak bisa berubah, tidak bisa memahami al-adillah, tidak bisa meletakkan setiap dalil pada tempatnya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan mereka seperti itu. Nah, terbukti sampai dalil seperti ini peristiwa di yaumil qiyamah yang seperti itu kejadiannya mau mereka jadikan sebagai dasar Nah, qala fa innal istighatsata bil makhluq fi ma yaqdiru alaihi la nunkiruha kama qala fi qissati Musa alaihi salam fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwwi. Sesungguhnya beristighatsah istighatsah memohon pertolongan dengan uh, yang sifatnya sangat segera. Nah, barakallahu fikum uh, eh, beristighatsah kepada makhluk dalam perkara-perkara yang mampu untuk dilakukan oleh makhluk tersebut dalam perkara-perkara yang mungkin makhluk tersebut untuk merealisasikan permintaan sang uh, al-mustaghith orang yang melakukan istighatha memohon pertolongan maka perkara ini kami tidak mengingkarinya ini pertama yang harus diketahui bahwa harus diletakkan permasalahannya dan didudukkan dengan tepat bahwa beristighatha, beristi'anah beristiaza kepada makhluk dalam perkara-perkara yang mungkin untuk dipenuhi oleh makhluk yang mungkin dila untuk direalisasikan oleh makhluk tersebut yang dimintai tolong, maka hal ini bukan jenis perkara yang dilarang dan bukan jenis perkara istighatsah yang kami mengingkarinya, bukan. Nah, ini yang pertama. Sebagaimana peristiwa yang terjadi kepada Nabi Allah Musa pada kaum Nabi Allah Musa ketika dua orang e, di kalangan mereka berselisih, bertengkar, kemudian salah satu di antara mereka dari kalangan pengikut Nabi Allah Musa fastaghathahu alladhi min syi'atihi kemudian orang tersebut yang bagian daripada pengikut Nabi Allah Musa meminta tolong beristighatha kepada Nabi Allah Musa menjerit dan menyatakan wahai Musa wahai Musa ini orang akan membunuh saya ini orang akan mencelakakan saya nah ini istighatha. mendengar peristiwa ini mendengar jeritan orang tersebut yang dari syiah atau pengikut Nabi Allah Musa alaihissalam Akhirnya Nabi Allah Musa memenuhi permohonan tolong orang tersebut dan akhirnya fawakazahu Musa faqadha alaih. Kemudian Musa memukul orang tersebut yang dari kripti dari kalangan orang kafir dari uh, suku kripti dipukul oleh Nabi Allah Musa hingga dia roboh dan mati. Nah, peristiwa ini uh, mengandung makna istighatsah. Bagaimana hal itu terjadi? ketika orang tersebut terdesak menghadapi lawannya dari uh, suku Kipti dan menjerit memanggil Nabi Allah Musa. Musa pun memenuhi permintaan orang tersebut dengan segera merealisasikan istighatsahnya tersebut. Lah, peristiwa ini sebagai dalil tentang bolehnya beristighatsah kepada makhluk yang mampu atau masih dalam ruang lingkup kemampuan makhluk tersebut. Kita telah pelajari dalam salah satu usul kita telah pelajari dalam kitab Al-Usul Al-Thalatha bahwasanya al-istighatha dan al-isti'anah yang dilarang adalah al-istighatha yang di luar kemampuan makhluk untuk merealisasikannya. Dan di sana ada beberapa syarat yang lainnya yang harus dipenuhi. Kapan sebuah istighatha itu boleh dan kapan dinyatakan tidak boleh. Di samping dalam ruang lingkup kemampuan makhluk untuk mewujudkan permintaan tersebut, mewujudkan sesuatu yang diminta dan yang diistighathahi juga syarat yang kedua harus makhluk tersebut yang dimintai tolong ada di hadapannya mendengar ucapannya bukan sesuatu yang gaib bukan sesuatu yang tidak ada di hadapannya dan tidak mendengar ucapannya ini sudah pernah kita bahas dalam al-istighatsah Misalkan meminta sesuatu yang mampu untuk direalisasikan oleh seorang makhluk, oleh nah oleh manusia. Namun manusia tersebut tidak ada di hadapannya. Misalkan dia meminta uh, roti ya, untuk diberi sepotong roti kepada manusia yang kebetulan manusia itu penjual roti. Nah, tetapi dia berada di Jakarta sana Sementara tidak ada telepon dan tidak ada alat penghubung yang lainnya. Dia hanya duduk di rumahnya dan dipanggil si penjual roti tersebut. Wahai penjual roti, berilah aku rotimu. Nah, padahal perkaranya sangat mudah. Cuma mendatangkan sepotong roti. Hal ini tentu dalam kemampuan, ruang lingkup kemampuan seorang makhluk untuk mewujudkannya. Tetapi karena makhluk tersebut raib, tidak ada di hadapan dia dan tidak mendengar ucapan permintaan dia yang berada di rumahnya ya. dia duduk di kursi di rumahnya atau di atas tempat tidurnya kemudian menyatakan wahai penjual roti yang ada di jalan Panjaitan Jakarta Utara tolong berikan kepadaku sepotong roti tidaklah dia mengucapkan ucapan tersebut karena ada suatu keyakinan di balik itu ada suatu ta'zim ada suatu bentuk pengagungan terhadap penjual roti tersebut dengan keyakinan mungkin orang tersebut mendengar ucapannya. Luar biasa. Ini suatu ta'zim yang tidak mungkin diberikan dan tidak boleh diberikan kecuali kepada Rabbil Alamin. As-Sami' al-Mujib. Nah, yasma'u as-sirra wa akhfa. Dialah Allah yang maha mendengar segala sesuatu suara yang tersembunyi sekalipun. Ketika dia memanggil seorang manusia di kejauhan sana beristighatsah ataupun beristi'anah dalam perkara yang mampu sekalipun untuk diwujudkan yang ringan dalam hitungan kemampuan manusia tetapi dalam bentuk yang seperti tadi maka itu tergolong al-istighatsah asyirkiyah yang syirik. Faham tuh ya ikhwan? Ini diantara beberapa syarat al-istighatsah yang harus dipenuhi jika tidak maka istighatsah tersebut tergolong al-istighatsah yang dilarang. Maka Syekh menegaskan sekali lagi pertama kata Syekh bahwa al-istighatsah dalam perkara yang mampu untuk dilakukan oleh seorang makhluk mampu dalam pengertian bukan hanya dia mampu untuk mengangkatnya atau menyediakannya tetapi mampu dalam pengertiannya secara lengkap seperti yang tadi kita gambarkan. Nah, berada di tempat jauh sementara dia tidak mendengar ucapannya, maka hal ini tergolong dia tidak mampu. Apalagi yang dimintai adalah seorang yang telah meninggal dunia. Tentunya ini lebih-lebih tergolong al-istighatha ataupun al-isti'anah dan al-isti'adah asyirkiyah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Wa kama yastaghithul insanu bi ashabihi fil harbi wa ghairiha min al asya'i allati yaqdiru 'alayha al makhluq wa nahnu ankarna ankarna العبادة ibadati allati yaf'alunaha 'inda الأولياء awliya aw fi ghaibatihim fil asya allati la yaqdiru إلا الله. Begitu pula eh, eh, istighatha yang dilakukan oleh seorang manusia kepada kawan-kawannya di dalam sebuah pertempuran ketika dia terdesak menghadapi lawannya yang di luar kemampuan dia dia memanggil kawan-kawannya cepat datangkan eh, bantuan cepat datangkan senjata lagi, cepat datangkan pasukan yang baru. Ini istighatsah, memohon pertolongan dengan cepat untuk segera direalisasikan. Ini semua tidak tergolong kepada al-istighatsah yang kita mengingkarinya, yang kemudian kita nyatakan sebagai sesuatu amalan yang syirik. Nah, kemudian wa nahnu angkarna istighatsatal ibadah. Perhatikan kalimat ini. Wa nahnu angkarna istighatsatal ibadah. Sementara kami mengingkari al-istighatsah yang bentuknya itu adalah istighatsah al-ibadah. Bukan istighatsah adiyah. Pernah kita pelajari bahwa al-istighatsah, al istiana at-tawakkul, al-isti'adzah terbagi menjadi dua. Sudah saya sebutkan baru uh, sabqul lisan. Siapa yang bisa menyebutkan ini? Nah, padahal sudah sabkul lisan baru. Sudah keperucut katanya orang sini. Ha. Harus belajar usul salata yang belum belajar dan yang sudah belajar ngulangin. Nah, Fat. Istilah kaunian dan istilah ibadah. Allah ibarik fik. Nah. La Bukan itu. Man? La ahad. Allah musta'anam. Ais? Irfa' sautak. Ila u'tikil mikrofon. Tak kasih mikrofon ini. Ha? Ahsan tabarakallahu fiik. Istighatha ibadah yang pertama, yang kedua istighatha adiyah. Ada anu pensil ada yang punya pensil Hah? Nah, labas. Is yang pertama dinamakan istighasa ibadah. Yang kedua dinamakan istighasa adiyah atau ada yang mengistilahkan istighasa tabi'iyah. Nah, apa maknanya dua pembagian ini? Ini penting sekali untuk dikuasai dan diketahui oleh ikhwan. Nah, istighatsah ibadah adalah kullu istighatsatin maqrunatin bikamali tadalluli wat ta'zim. Nah, segala bentuk istighatsah yang disertai dengan adanya kesempurnaan pengerendahan diri dan pengagungan. Ini dinamakan istighatha ibadah. Begitu juga isti'anah ibadah, begitu pula al istiada ibadah, sama definisinya. Tawakul ibadah, nah doa ibadah, khauf ibadah, nah dan seterusnya. Hah? kullu istighatatin makrunatin bikamali at-tadhalluli wat-ta'zim segala bentuk istighatsah yang disertai dengan adanya kesempurnaan pengerendahan diri, sikap pengerendahan diri dan sikap pengagungan. Ini istighatsah ibadah. Kalau istighatsah adiah apa? Sebaliknya, kullu istighathatin laysat makrunatan bikamali tadalluli wa ta'zim segala bentuk istighatsah yang tidak disertai dengan adanya kesempurnaan sikap pengerendahan diri ataupun sikap pengagungan. Nah, yang diingkari oleh ahli sunnah dan salaful ummah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya barakallahu fikum adalah jenis yang pertama jika diberikan kepada selain Allah istighatha ibadah ketika diberikan kepada Allah menjadi tauhid ketika diberikan kepada selain Allah menjadi syirik nah kembali lagi belajar al-usul al-thalatha nah al-istighatha Begitu juga al-isti'ana, al-isti'adha, atau tawakkul ad-doa dan yang lainnya. Terbagi menjadi dua. Apa tadi? Istighatha. Ibadah. Yang kedua, istighatha adiyah. Nah, lah jenis istighatha ibadah ini tadi jika diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah at-tauhid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau diberikan kepada selain Allah kepada makhluk maka dia menjadi asyirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua jenis al-istighatsah. Apa itu istighatsah ibadah? Yang jika diberikan kepada Allah menjadi tauhid dan jika diberikan kepada selain Allah menjadi syirik adalah setiap jenis istighatsah yang disertai, dibarengi oleh kesempurnaan sikap pengerendahan diri dan pengagungan terhadap al-mustaghath, terhadap yang dimintai istighatsah tersebut. Nah, jika zat yang diminta istighatsah penuh dengan pengerendahan diri dan sikap pengagungan tersebut adalah Allah maka itu tauhid. Tetapi kalau itu makhluk maka itu adalah syirik. Misalkan bagaimana bentuk pengagungannya. Nah, contoh yang tadi kita berikan. Dia beristighatsah ketika rumahnya terbakar menjerit meminta tolong kepada seseorang yang berada di luar tempat dia tinggal jauh di sana tidak mendengar suara dan tidak pula tidak mendengar suara orang tersebut dan tidak pula melihat kejadian tersebut. Nah, dia panggil, "Wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, tolonglah saya, tolonglah saya." Nah, Tidaklah dia mengucapkan ucapan tersebut kecuali ada suatu keyakinan bahwa orang tersebut mendengar panggilannya. Mendengar apa yang dia serukan di tempat yang jauh. Keyakinan ini bagian daripada bentuk ta'zim yang mana tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang yang berada di tempat yang jauh? Nah, akan mendengar panggilan dia. Tidaklah mungkin melakukan itu kecuali Rabbul Alamin As-Sami' Al-Alim. As-Sami' Al-Alim. Fahantum ya ikhwan, ini sudah jenis istighatsah yang disertai dengan kamalut ta'zim. Kesempurnaan bentuk pengagungan terhadap al-mustaghath, terhadap zat yang dimintai tolong. Nah, maka di saat ini dia menjadi istighatsah ibadah yang telah diberikan kepada selain Allah maka nilainya hukumnya adalah syirik yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum ya ikhwan? Ini uh, bentuk atau jenis al-istighatsah yang sebenarnya diingkari oleh ahli sunnah wal jamaah. Nah, sementara mereka mau mencampur adukkan antara istighatsah yang boleh dilakukan dan istighasa yang tidak boleh dilakukan. Istighasa yang itu adalah bagian daripada suatu yang lumrah urusan kemanusiaan seperti ketika rumah kita kebakaran kita menjerit kepada orang yang ada di sekitar kita meminta tolong kepada di mereka untuk menyegerakan api yang membakar rumahnya itu dipadamkan menjerit dia telepon pemadam kebakaran tolong cepat segera Hah? ini istighatsah namanya bukan isti'anah yang seperti ini ya, yang mungkin dilakukan oleh manusia direalisasikan bisa didengar panggilan dia kepada sesuatu yang ada di hadapan dia mendengar uh, permintaannya maka ini jenis istighatsah yang boleh dilakukan dalilnya dari Al-Qur'an adalah kejadian Nabi Allah Musa alaihi salam fahimtum ya ikhwan qala Wanahnu nahnu angkarna istighatsatal ibadah, sementara kami mengingkari istighatsah yang bentuknya adalah ibadah, allati yaf'alunaha 'inda kuburil yang telah dilakukan oleh mereka sufia dan yang lainnya itu di kubur-kubur para wali-wali yang mereka anggap sebagai wali. Nah, ini istighatsah yang kita ingkari. Datang ke kuburan Rasul menyatakan ya Rasulullah al-madad al-madad Wahai Rasulullah, pertolongan segera ya Rasulullah. Sudah penuh dengan kesulitan dan kesempitan dalam keluarga kami ya Allah, ya Rasulullah. Menangis, meminta kepada Rasul beristighatsah untuk disegerakan pertolongannya ini termasuk jenis al-istighatsah syirkiyah yang tidak boleh dilakukan. Nah, kenapa? Karena Rasulullah tidak mendengar dan Rasulullah telah meninggal dunia tidak mampu untuk mewujudkan apa yang diminta oleh orang tersebut. Nah, au fi ghaibatihim fil asya' allati la yaqdiru 'alaiha illallah atau dalam perkara uh, kepada pihak-pihak yang tidak ada di hadapan dia gaib. Ini juga termasuk istighatsah syirkiyah. Idza sabata dzalik fal istighatsatu bil anbiya'i yaumal qiyamah yuradu minha an yad'u Allah an yuhasiban nasu ayuhasiban nas hatta yastariha ahlul jannati min karbil kalau sudah kita ketahui hal itu maka kata Syekh al-istighatha yang dilakukan oleh umat manusia kepada para nabi di yaumil qiyamah itu sebenarnya sebatas permohonan mereka umat manusia itu kepada para nabi untuk mendoakan kepada Allah untuk memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyegerakan al-hisab. Nah, pada saat itu para anbiya hidup ataukah mati pada yaumul qiyamah? Hidup karena semua manusia pada waktu itu dibangkitkan oleh Allah, hidup mendengar dan bisa menjawab. Nah, pernyataan atau pertanyaan mereka. Ini yang pertama. Ketahui bahwa para anbiya pada waktu itu hidup ini al-farqul awal, beda yang pertama. Kalau yang dilakukan oleh kalian kepada orang-orang yang sudah mati. Kalau dalil yang kalian sebutkan tentang peristiwa di yaumil mahsyar itu mereka meminta kepada sesuatu yang hidup, mendengar ada di hadapan mereka. Bisa dibedakan ini sekarang. Hah? Nah, beda yang kedua, kalau kalian meminta kepada makhluk meminta kepada uh, amwat, kepada orang-orang yang sudah mati untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Misalkan meminta untuk dihilangkan musibah yang melanda negerinya atau meminta kepada para wali yang sudah dikubur tersebut untuk dilapangkan rezekinya. Apakah perkara-perkara yang seperti ini dalam kemampuan makhluk tersebut apalagi yang sudah mati? Jawabannya tidak. Sementara yang dilakukan oleh umat manusia di yaumul mahsyar nanti adalah sebatas memohon kepada para nabi tersebut untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, segerakanlah al-hisab. Segerakanlah perhitungan kami ini. Ini yang mereka minta. Sehingga bisa dibedakan antara apa yang terjadi di yaumul qiyamah dan apa yang terjadi pada realita umat uh, di zaman ini. Nah, tentunya sangat berbeda dua kejadian tersebut sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Qala wa hadza jaizun fid dunya wal akhirah an ta'tiya 'inda rajulin salihin hayyin yujalisuka wa yasma'u kalamaka wa taqulu lahu ud'u Allah li kama kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu dhalika fi hayatihi. Kalau yang seperti ini seperti yang dilakukan oleh umat manusia mendatangin para nabi di yaumil qiyamah meminta kepada mereka para nabi tersebut untuk berdoa kepada Allah memohon kepada Allah, bukan para nabi itu sendiri yang menyegerakan hisab. Hati-hati, umat manusia pada waktu itu tidak meminta kepada Nabi Adam atau kepada Nabi Allah Nuh atau kepada Nabi Allah Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Allah Muhammad SAW untuk menyegerakan hisab, tetapi mereka meminta untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah menyegerakannya. Bisa dibedakan ya kawan? Nah, tidak kemudian Rasulullah menyatakan ya sekarang hisab akan dimulai. apa seperti itu Rasulullah? Mentang-mentang mungkin beliau sebagai pimpinan para nabi. Enggak. Rasulullah masih sujud kepada Allah dengan memuji kepada Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah dilakukan di, di muka bumi ini. Nah, luar biasa dan Rasulullah tidak mengangkat kepalanya dari sujud beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali sampai Allah menyatakan ya Muhammad irfa' ra'sak angkat kepalamu wahai Muhammad sal tu'fa isfa' tusyaffa minta apa yang kau minta silakan beri syafaat nah baru setelah itu Rasulullah SAW mengangkat kepalanya nah bukan kemudian mentang-mentang Rasulullah oh ya ya, ya tenang tenang tenang insyaallah kami uh, saya majukan hisab saya percepat Enggak, tidak seperti ini Rasulullah SAW. Tetapi memohon kepada Rabbul Alamin. Alladhi yamliku syafa'ah. Yang memiliki syafa'ah. Kullillahi syafa'atu jami'an. Katakan bahwasanya syafa'at itu secara mutlak, secara menyeluruh. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itu, di antara pembeda juga antara ke, eh, kejadian yang terjadi di yaumul qiyamah dengan realita yang ada di zaman kita yang dilakukan oleh ahlul bid'ah al mutasawwifah adalah bahwasanya uh, mereka uh, barakallahu fikum meminta uh, para nabi itu tidak kemudian mereka berusaha memenuhi permintaan mereka menyegerakan al-hisab dengan sendirinya tetapi mereka memohon kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian kala Syekh di sini hal ini boleh untuk dilakukan yang dilakukan oleh umat manusia di yaumul qiyamah yang seperti itu boleh untuk dilakukan di dunia ataupun di akhirat. Apa yang mereka lakukan? Kata Syekh, yakni misalkan Anda datang kepada seorang yang soleh dan dia dalam keadaan hidup, hati-hati, soleh dan dalam keadaan hidup, bukan soleh dalam keadaan mati apalagi mati nggak soleh nah, ini kan muskilah ya, sudah mati dulunya dukun lagi nah muskilah fabarakallahu fikum yujalisuka wa yasma'u kalamak di mana dia duduk di hadapan kamu yakni maksudnya hadir di hadapan engkau dan mendengar ucapanmu mendengar permohonanmu kemudian anda menyatakan kepada orang yang soleh yang hidup tadi ud'ullaha li doakanlah kepada Allah mohonkanlah kepada Allah untukku agar misalkan penyakitku disembuhkan agar misalkan uh, rizkiku dilapangkan atau misalkan aku diberi hidayah dan yang semisalnya kalau yang seperti ini boleh kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kama kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu dzalika fi hayati sebagaimana pula sahabat Nabi dahulu meminta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di masa beliau hidup. Selagi masih Rasulullah hidup sekali lagi para sahabat meminta kepada Rasul, ya Rasulullah ud'uli kada wa kada. Ketika Rasulullah berkhutbah Jumaah, tiba-tiba ada seorang datang, ya Rasulullah, nah mengeluhkan apa yang menimpa kampungnya. Ha? Halakatil amwal. Naam, wa taqatta'at wa na'am wa taqatta'atis subul Nah, ya Rasulullah telah hilang harta kami. ini ternaknya, pertaniannya hancur gara-gara tidak ada hujan. Nah, ya Rasulullah sudah tidak ada lagi. Uh, Barakallahu fikum apa yang bisa menyambung hidup kami. Doakan kepada Allah ya, Allah, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala dan turunlah hujan setelah itu. Barakallahu fikum. Ini kejadian ketika Rasulullah masih hidup tidak kemudian ini dilakukan kata Syekh wa amma ba'da mautihi fahasya wa kalla annahum sa'aluhu dzalika 'inda qabrihi sementara setelah beliau meninggal dunia mustahil dan sama sekali mereka tidak pernah melakukannya meminta kepada Rasulullah di atas kuburan Nabi nah setelah Rasulullah meninggal dunia istighatsah pun terjadi pada waktu itu al-istisqa ha? memohon hujan terjadi pada waktu itu ya, di masa khilafah Umar bin Khattab dan yang berikutnya tetapi tidak pernah dinukilkan satupun dari kalangan sahabat datang ke kuburan Rasul SAW. ya Rasulullah hujan sudah lama tidak turun pertanian kami dan perkebunan kami sudah kering doakan ya Rasulullah tidak pernah seperti itu Nah, mengucapkan kepada Nabi doakan aja setelah Rasulullah meninggal nggak pernah apa lagi sampai minta ya Rasulullah turunkan hujan. Nah, seperti yang dilakukan oleh asufiyah di masa ini. Nah, coba antum bedakan sekarang sekian sisi pembeda apa yang dilakukan oleh mereka di masa kita ini dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala bal ankara as-salafu ala man qasada du'a Allah 'inda qabrihi fa kaifa bi du'a'i nafsi. Bahkan kata Syekh, salafus saleh dahulu mengingkari barang siapa yang memohon kepada Allah coba berdoa kepada Allah di kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan ini. Ini suatu perkara yang penting. Salafus saleh dahulu mengingkari pihak-pihak yang berdoa kepada Allah, mintanya kepada Allah minta rezekinya kepada Allah, minta hujannya kepada Allah, minta dihilangkannya musibah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dilakukan di atas kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba. Fakaifa bi du'ai nafsi? Lalu bagaimana sikap salaf terhadap yang berdoa kepada Rasul? Enggak berdoa kepada Allah, berdoa kepada Rasulullah. Berdoa kepada Allah saja yang dilakukan doa tersebut di atas kuburan Rasul dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan lebih dikabulkan oleh Allah as-salaf dahulu mengingkari dengan asyadul ingkar dengan ingkar yang sangat keras kepada pihak-pihak yang seperti ini apalagi sampai berdoa memohon kepada Rasul seperti yang dilakukan oleh pimpinan oleh Ikhwanul Muslimin di Syria yang pernah saya sebutkan memohon doa kepada siapa? kepada Rasul di kuburannya minta untuk penyakitnya dihilangkan nah, datang jauh-jauh ke kuburan Nabi nah Kira-kira bagaimana kalau salafus soleh tahu yang seperti ini? Disembelih oleh mereka. Barakallahu fikum. Jadi ikhwani fid din azzani Allah iyakum fa farqun hadha wa dhak wa syattani nah, Naam. Sampai di sini bisa difahami. Sebelum pindah kepada syubhat yang berikutnya atau ada yang mau disampaikan tafadhol. Nah, Misalnya, ada istighatsah Adia diberikan kepada Allah. Coba. Misalnya, misalnya. Coba. Istighatsah hadiah misalkan, misalkan ya, uh, atau isti'anah ya, isti'anah adiyah ya Ah, afwan ya akhi ambilkan air di situ. Apa bisa kita kepada Allah gitu? Ya Allah afwan minta ah, ambilkan air. Kan tidak mungkin. Nah, barakallahu fiik. Nah, hal kita masing-masing pada tempatnya. Istighatsah ibadah lillah wal adiyah li ghairillah di makhluk. Nah, barakallahu fiik. Nah, Dikhawatirkan juga istilahnya minta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Tidak dibenarkan. Nah, bisa-bisa itu istighatsah atau isti'anah, ya. Barakallahu fiik, enggak boleh, nggak dibenarkan. Juga syirik itu. Nah, Ya sudah minta tolong, minta ampun kepada Allah. Astagfirullah ya Allah, pernah aku berbuat salah kepada ibuku. Astagfirullah ampuni dosa beriku, berikan kepadaku maghfirah ya Allah. Banyak berbuat baik, doakan orang tuanya ya, doakan orang tuanya barakallahu fiik uh, berbuat bersedekah misalkan untuk orang tuanya dan yang semisalnya barakallahu fiik nah kalau minta maaf ya syirik karena kenapa dia melakukan itu nah, karena ah, dia yakin bahwa orang tuanya bisa memberi maaf di kuburnya nah wal iyadu kalau sampai orang tuanya menjulurkan tangannya ya anak kasih maaf <laughs> Barakallahu fiikum. Naam, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah ha Hmm. Alat apa itu ya? Alat rekam, alat ha? Ah. Apa mereknya tipnya? itu nggak sembarang tip itu. Nah. Eh, kalau Subhanallah, sekarang ini macam-macam ya kawan. Anda dapat berita dari orang macam-macam di televisi katanya ada siaran setiap hari apa ya? Apa suara Anda ya? Katanya sih, Anda dibilang kemarin hari Jumat diberitahu. Jadi ada acara suara Anda yang di sana itu ditampilkan berbagai macam kejadian di masyarakat yang aneh-aneh. Nah, yang aneh-aneh. Barakallahu fikum. Nah, termasuk peristiwa-peristiwa seperti ini juga. Nah, termasuk peristiwa-peristiwa seperti ini. Allah musta'an, Allah yahdihim. Nah, Allah yahdihim itu batil. Nah, batil. kan pakai tip, hatta pakai salon yang besarnya saat tembok ini masukkan ke kuburnya, Ya tidak dengar barakallahu fiik. Nah, saya full. Bentuk pengagungannya gimana? Eh. Iya, itu bukan pengagungan, rayuan namanya. Barakallahu fiik. Jadi makanya anak tadi bilang dalam pengertiannya intabe. Dalam definisi yang anak sebutkan apa itu? Kullu istighatha au isti'ana makruna bika mali at tazalluli wa ta'zim. Ada kalimat kamal. Ini semua sudah kita syarah di dalam usul talata. Apa maksud kalimat kamal? Nah, kalau masalah tazallul dan ta'zim itu bisa suatu ta'zim itu juga bisa menjadi suatu ta'zim yang lumrah, ada ta'zim yang tidak lumrah yang hanya diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim yang lumrah misalkan ta'zim kepada walidain, ta'zim kepada ulama. Ini ta'zim yang memang diperintahkan kita. Ha, barakallahu fikum Eh, oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kamalut ta'zim dan kamalut tadzallul. Misalnya kamalut tadzallul. Kita kasih contoh. Uh, seperti tadi sudah mau pinjam uang ya karena kita sedang butuh kepada orang yang kaya agar kita ini uh, diberi pinjaman uang sampai-sampai kita ini sujud di hadapan dia ini kamalut tadzallul ya atau kita menyembah-nyembah dia sampai begini-begini nah melakukan semacam gerakan atau hayah harakah ubudiyah nah kepada dia ini termasuk kamal barakallahu fikum at-tadallul nah misalkan juga dalam rangka untuk kita mendapatkan keinginan kita dari seorang makhluk kita akhirnya mengikuti apa yang dia minta. Oh boleh saya kasih uang, tapi tolong nanti kalau malam Jumat manis kamu nyembelih ayam putih di bawah pohon mangga itu. Nah, menyembelih ayam putih di bawah pohon mangga malam Jumat manis. Ya. Ini termasuk kamal apa? Kamal tazallul. Maka di saat ini walaupun perkara yang dia minta sebatas meminjamkan uang itu dalam ruang lingkup kemampuan orang kaya itu tadi tetapi cara yang dia lakukan disertai dengan adanya kamalut tadallul. Maka yang seperti ini jatuh dia kepada asyirik. Nah, barakallahu fikum. Kalau dia lakukan hal tersebut meminta atau meminta tolong meminjam uh, sesuatu dari uh, manusia mengharuskan dia melakukan kemaksiatan, maka isti'anah itu menjadi isti'anah maksiat. Misalkan barakallahu fikum. uh, eh, boleh anda saya kasih uang kamu 500 ribu pinjaman uh, eh, pinjaman lunak tapi uh, tolong saya minta tolong sekarang kepada kamu beli belikan khomer di toko sana nah Fahimtum tu mekwan, ya, Ini apa? Istiana maksia yang seperti ini. Barakallahu fikum. Dan pembagian ini semuanya sudah kita bahas dalam darat al-Usul. Barakallahu fikum. nah Qala al-muallif rahimahullah ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهوى فقال له ألك حاجة فقال إبراهيم أما إليك فلا أو أما إليك فلا فقالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها ala Ibrahim. Syubhat yang lainnya. Cuma ini lebih lebih bodoh lagi. Ya, lebih bodoh. Apa itu? Yaitu ketika peristiwa Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan ke api oleh kaumnya. Di mana di saat genting seperti itu, tiba-tiba Jibril alaihissalam menawarkan kepada Ibrahim sebuah tawaran Jibril menyatakan wahai Ibrahim, apakah engkau butuh sesuatu? Nah, hati-hati ini tawaran dari Jibril, bukan dari Syekh Siti Jenar. Nah, dari Jibril yang Allah sifatin di Al-Qur'an syadidul quwa, dzu mirrah. Nah, barakallahu fikum, ini sifat-sifat Jibril alaihissalam. Kemudian Ibrahim menjawab kalau per, uh, kepadamu enggak saya enggak butuh apa-apa kalau kepadamu Jibril kamu makhluk ya saya enggak butuh apa-apa nah kira-kira sekarang ya apa kalau seandainya kita disakitin oleh orang kampung disakitin oleh sekelompok manusia ha? terus Jibril datang nawarin kita ya apa kira-kira mau diapakan itu mereka mau ditekuk-tekuk walakif wah langsung iya iya cepat teko dagu aja bikin habis ini. Nah, ya, ya, barakallahu Ini Ibrahim di saat genting loh ini. Ya, kalau tadi kita kan enak di rumah kita ditawari. Ini di saat genting mau dilempar ke api. Jibril yang nawarin, mau apa Ibrahim? Apa yang bisa anda lakukan? Nah, Ibrahim dengan tegas menyatakan amma ilaika fala. Kalau mohon pertolongan darimu wahai Jibril tidak. Nah, di saat butuh. Nah, faqalu Kemudian mereka ahli syubhat, ahlul batil menyatakan kalau seandainya istighatsah kepada Jibril yaitu dia sebagai makhluk itu adalah syirik. Niscaya Jibril lebih tahu dari kita. Jibril nggak perlu belajar Fathul Majid. Nah, Jibril tahu mana syirik, mana tauhid, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Nah, wong itu utusan Allah Subhanahu wa taala, mengirim wahyu kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya itu syirik, niscaya Jibril tidak akan menawarkan tawaran tersebut kepada Ibrahim. Nah, ini maunya mereka. Bisa difahami bagaimana bentuk pendalilannya. Fal jawab, maka jawabannya kata Syekh, "Anna hadza min jinsil hay'atil ula." Fa inna Jibril 'arada 'alaihi an yanfa'ahu bi amrin yaqdiru 'alaihi, fa innahu kama qala Allah Ta'ala fihi syadidul quwa Sesungguhnya jenis syubhat ini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya kata Syekh. Istighatsah yang seperti ini atau isti'anah yang seperti ini sama dengan yang sebelumnya jawabannya. Di mana Jibril menawarkan kepada Ibrahim suatu perkara atau bantuan yang dalam ruang lingkup kemampuan Jibril alaihissalam. Kalau cuma sekedar mau apa nekuk-nekuk orang-orang itu gampang bagi Jibril. Nah, jangankan orang-orangnya, tanahnya itu diangkat sama Jibril alaihissalam, ya selesai urusannya. Nah, la Jibril alaihissalam disebutkan dalam hadis Aisyah, lahu situ mi'at jinah. Dia memiliki 60, uh, 600 sayap, wa kullu janahin qad saddal ufuq, di mana setiap sayapnya Jibril telah menutupi ufuk. Tahu ufuk dari ujung sana satu sayap. Nah, lagi-lagi kalau, cuma pulau Jawa ya, akhi. Nah, dikepet sama sayapnya sekali manting gini lebih dari tsunami sama gempa sekarang 20 Richter. Barakallahu fikum. Nah, ini Jibril yang nawain Ibrahim alaihissalam. Bukan sembarang makhluk. Nah, syadidul quwa kata Allah. Dumiratin Ini Jibril. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dzul quwwatil matin uh, barakallahu fikum di surat Al-Infitar atau di surat apa itu juga Allah sebutkan tentang Jibril alaihi salam. Uh, Naam, inda dil arsy makin. Uh, ha? Muta'in sama amin. Enggak sebelumnya. Yang di surat itu. Inda dil arsy makin. Sebelum ayat itu apa? Naam. Arif. Apa sebelumnya? Abdurrahman. Hah? Ammar. Apa ayat sebelumnya? Sebelum inda dil arsy makin. Abdullah. Hah? Eh, nah, di kuatin inda dil arsy makin. Itu Jibril alaihissalam. Sifat ini adalah tentang Jibril alaihissalam. Di kuatin inda dil arsy makin. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan, "Falau adzinallahu lahu an ya'khudha nara Ibrahim wa ma min al ard wal jibala wa yulqiha fil masyriqi al maghrib la fa'al." Kalau seandainya Allah telah mengizinkan kepada Jibril alaihissalam untuk mengambil api yang akan dibakar Ibrahim dengannya dan siapa saja yang ada di sekitarnya bumi dan gunung-gunung yang ada di sekitarnya untuk kemudian dilemparkan oleh Ibrahim alaihissalam oleh Jibril alaihissalam ke arah barat ataupun ke arah timur maka Jibril akan melakukannya hati-hati ini bukan Syekh Siti Jenar wala barakallahu fikum uh, siapa lagi ya ikhwan nah wala bramakumbara Nah, nah bukan cerita fiktif ini Jibril menawarkan alaka haja kata Jibril. Hah, punya sesuatu kok bisa yang bisa ana bantu ya, akhi? Nah, barakallahu fikum. Qala. Kemudian, walau amarahu an yad'a Ibrahim alaihissalam fi makanin ba'idin anhum la fa'al. Kalau seandainya uh, barakallahu fikum Jibril diperintahkan untuk meletakkan Ibrahim di suatu tempat yang jauh dari mereka, dari musyrikin tersebut, maka niscaya Jibril akan melakukannya. Walau amarahu an yarfa'ahu ila sama'i la fa'al. Kalau seandainya Jibril diperintah oleh Allah untuk mengangkat Ibrahim ke langit, maka akan dilakukannya. Barakallahu fikum. Nah, qala wa hadza qarajulin ghaniyin lahu malun katsirun yara rajulan muhtajan fayaridu alaihi an yaqridahu Naam, aw an yuqridahu aw an yahibahu syai'an yaqdi bihi hajatahu fayaba dhalika ar-rajulu al-muhtaju an ya'khudha wa yasbir hatta ya'tiyahu Allah birizqin la minnata fihi li ahad fa ayna hadha min istighathati al-ibadah wasyirk law kanu yafqahun dan ini juga sama permisalannya Syekh sekarang menyebutkan permisalan sebenarnya jawaban yang tadi sudah sangat cukup beliau sekarang mendatangkan dengan sebuah permisalan seperti seorang yang uh, seorang kaya ya, men, yang memiliki harta yang sangat banyak melihat seorang dalam keadaan butuh, orang fakir yang sangat butuh. Kemudian orang kaya tadi menyatakan, "Ya akhi, uh, mau saya pinjemin fulus?" Ha? atau saya beri sesuatu nah untuk dengan sesuatu itu dengan harta tersebut kamu bisa melangsungkan hidupmu atau menyelesaikan kebutuhanmu maka orang tersebut si fakir menyatakan la saya nggak butuh saya mau sabar sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki nanti sebuah rezeki yang sama sekali tidak ada andil bagi seorang makhluk pun dalamnya rezeki yang murni dari Allah Subhanahu wa taala nah sama dengan semisal ini maka tidak ada bentuk dalil bagi mereka dalam peristiwa Ibrahim dengan Jibril ini tadi untuk membenarkan istighatha syirkiyah yang mereka lakukan kepada al-amwat, kepada al-makhluk yang terang-terang bahwa itu adalah istighatha syirkiyah. Wallahu taala alam bisawab. Lau kanu yafqahun kalau seandainya mereka orang-orang uh, eh, ahli bid'ah itu mau uh, memahami permasalahan ini saya tidak seperti ini kondisi mereka wallahu taala alam siapa yang ada yang perlu disampaikan tafadhal sebelum kita akhiri majlis ini. Nah, faham semua. Insyaallah uh, mungkin tinggal satu atau maksimal dua pertemuan lagi kita mengakhiri uh, uh, kitab Kashfis Syubuhat. Nah, barakallahu fikum dan uh, dua syubhat itu adalah sebagaimana saya katakan sebagai dua syubhat terakhir. Dua syubhat terakhir yang disajikan oleh Syekh uh, rahimahullah taala. Uh, insyaallah setelah itu kita akan membaca kitab akidah yang berikutnya. Namun nasihat saya jangan sampai uh, apa yang sudah kita selesaikan dari beberapa kitab uh, dalam akidah ataupun yang lainnya hanya sebatas kemudian kita taruh ini di rak buku alhamdulillah selesai. Nah, nah barakallahu fikum. Kemudian tidak dimurajaah. Contoh bentuk tidak dimurajaah ya seperti tadi, istighatsah terbagi menjadi berapa? Mayoritas tidak bisa menjawab. Mayoritas tidak bisa menjawab. Padahal masalah ini dibahas dalam usul tsalatsah lebih dari satu pertemuan. Kalimat ini pun diulang-ulang dalam sekian majelis. Nah, sabar kalau fikum di murajaah. Di murajaah jangan seperti orang-orang di sekolah-sekolah ya di universitas-universitas. Nah, selesai dari semester 1 waduh lupa sudah terserah yang penting yang berikutnya yang penting yang berikutnya lulus dapat ijazah bagaimana bisa syukur nah jangan nah ini ilmu dijaga bukunya baik-baik kemudian di murajaah ada beberapa kawan 3 4 2 saling eh, apa duduk kemudian tanya jawab Ah, tidak mestinya ada ilmu barakallahu fikum dan syubhat tentang um, syubhat dari mereka ahli batil masih banyak sekali yang harus kita bahas. Ini hanya sebagian sebagaimana dinyatakan hadza qatratun min matrah. Qatrah min matrah, setetes dari sekian tetesan air hujan yang banyak sekali. Nah, barakallahu fikum. Masih banyak yang harus kita pelajari. Kalau yang seperti ini yang mendasar saja tidak kita kuasai, bagaimana cara membantah, bagaimana cara merinci syubhat mereka? tidak kita kuasai maka untuk yang berikutnya pun akan sulit kepada kita. Nah, oleh karena itu di murajaah dengan benar barakallahu fikum dan diikhlaskan niat lillahi subhanahu wa taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin.